Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kemarin telah kita jelaskan poin yang ke-22. Dan sekarang kita masuk pada poin yang ke-23. Beliau hafizahullah taala mengatakan faida qila dan jika dikatakan kepadamu kam aksamu kam aksamu tauhidillah azza wa jalla. Berapa macam tauhid berapa macam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu? berapa macam tauhidnya pada Allah Azza wa Jalla. Yaitu pembagian tauhid itu ada berapa? Fakul maka katakanlah. Salah satu aksamin tauhid itu terbagi kepada tiga bagian. Pertama tauhidur rububiyah. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini yang berkaitan dengan penciptaan, pengaturan, pemberi rezeki, dan segala macam yang berkaitan dengan masalah penciptaan pemberian rezeki, pengaturan, menghidupkan, mematikan, dan yang semisalnya. Kemudian yang kedua tauhidul uluhiyah, yaitu tauhid uluhiyah atau disebut dengan tauhid ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kalau tadi tauhid yang berkaitan dengan rububiyah, mengesahkan Allah. Bahasanya Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, Allah saja yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. <clears throat> Semuanya di esakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah satu-satunya saja yang mengurus semua itu. Adapun tauhid uluhiyah, tauhid ibadah yang kedua ini yaitu mengesakan Allah, menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa yang lainnya. Kemudian yang ketiga tauhidul asma'i was sifati, tauhid tentang asma dan sifat. Asma yaitu nama-nama, yang berkaitan dengan nama-nama Allah, juga sifat-sifatnya Allah. Allah memiliki nama yang orang-orang biasa menyebutkan 99 nama, padahal lebih dari itu. Dan disebutkan dalam hadis, siapa yang menghafal 99 nama dari nama-nama Allah, maka dia masuk jannah. Dan bukan berarti di situ pembatasan, akan tetapi nama-nama Allah lebih dari itu. Dan nanti insya Allah pada akhir kitab ini kita akan menyebutkan nama dari nama-nama Allah dan juga Allah memiliki nama dan memiliki pula sifat seperti Ar-Rahman Allah memiliki nama Ar-Rahman sifatnya juga Ar-Rahman yaitu Ar-Rahmah yang pengasih yang penyayang dan ini juga akan dijelaskan dan di sini beliau akan sebutkan dalil-dalilnya wa dalilu qaulullah taala dan dalilnya adalah perkataan Allah taala bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Allah adalah nama dari namanya bahkan dia Ismul A'zam, nama yang paling agung. Kemudian Ar-Rahman juga nama Allah. Ar-Rahim juga nama Allah dan mengandung sifat dari sifat Allah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim mengandung nama dan sifat dari sifat-sifatnya Allah. Ada orang yang hanya mengimani nama Allah saja, tidak mengimani Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka dia adalah kufur. Dia musyrik seperti orang-orang kaum musyrikin dahulu ketika perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib, "Uktub ya Ali, bismillahirrahmanirrahim." Tulislah wahai Ali, bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang kafir Quraisy menyatakan, "Apa ini? Kami tidak mengenal ini." Akan tetapi tulis bismillah saja. Mereka mengenal bismillah. Rahman Rahim mereka tidak kenal. Dengan itu jangan ditulis. Mereka mengkufuri nama dari nama-nama Allah. Jadi harus kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah seluruhnya. Tidak boleh kita menafikan yang lainnya. Wa qawluhu dan perkataannya ta'ala Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'abuduhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia. Jadi rabb rab langit, langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya fa'abuduhu maka beribadalah kalian kepada Allah yaitu rabb rab langit-langit dan bumi tadi. Sebutkan di sini ini terdapat kandungan terhadap penyebutan tauhid di sini. Perkataannya Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma itu mengandung tauhid rububiyah. Allah lah yang memiliki langit-langit dan bumi. Allah lah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan menciptakan mengatur segala apa yang ada pada keduanya. Diatur oleh Allah ini mengandung tauhid rububiyah. Kemudian perkataannya wa fa fa'buduhu beribadalah kepadanya tauhid uluhiyah, perintah untuk beribadah kepadanya wa abuduhu wastabir li ibadati. Diperintahkan untuk beribadah kepadanya, menekuni peribadahan kepadanya, menetapi kesabaran beribadah kepadanya. Dan menyebutkan juga di sini hal ta'alamu lahu samiyah. Dan apakah kamu mengetahui baginya Tidakkah kamu mengetahui baginya? Itu memiliki nama-nama juga. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang telah kita sebutkan. Fahatani. Kemudian mereka sebutkan fahatani ayatani fiha anwa'u tauhid tsalasah. Jadi dua dalil ini, dua ayat ini padanya macam-macam tauhid yang tiga tadi. Dan masih banyak dalil-dalil. Semua pembagian tauhid ini terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Kalau kita melihat surat Al-Fatihah, di sana ada tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Dan di sini disebutkan dalil di antaranya, di antaranya makanya disebutkan padanya fiha padanya. Itu di antaranya masih banyak dalil-dalil yang lainnya. Kemudian beliau sebutkan, fa qila laka dan jika dikatakan kepadamu pada poin yang ke-24 ma'a'azamu hasanatin wa ma'a'azamu sayyi'atin. Apa yang paling besarnya kebaikan dan apa yang paling besarnya kejelekan. Fakul maka katakan. A'azamu hasanatin huwa tauhidullahi azza wa jalla. Paling besarnya kebaikan dia adalah mentauhidkan Allah azza wa jalla. Wa azamu sayyi'atin huwa syirku billahi azza wa jalla. Dan paling besarnya kejelekan dia adalah menyekutukan pada Allah Azza wa Jalla. Dalilu Allah ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah ta'ala. Inna Allah la yaghfiru ayyu syaraka bihi wa yaghfiru ma duna lima yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah dia mengampuni terhadap menyekutukan dengannya yaitu berbuat syirik kepadanya wa yaghfiru ma duna dan dia mengampuni apa yang dibawa kesyirikan yang selain kesyirikan itu lima yasha bagi yang dia kehendaki. Ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid itu tinggi, lebih besar dan paling baiknya, paling besarnya kebaikan. Adapun kesyirikan paling jeleknya kejelekan dan disebutkan di sini tidak diampuni, tidak diampuni. Adapun kejelekan yang lainnya diampuni, adapun syirik tidak. Kalau dia tidak bertobat, kalau dia bertobat dari kesyirikan menjadi ahli tauhid maka dia diampuni. Kalau dia tidak bertobat maka tidak diampuni selama-lamanya. Wa qawluhu ta'ala dan dalilnya perkataan Allah Ta'ala famalana min min syafi'ina wa la sadiqin hamim falau anna lana qarratan fanakuna minal mu'minin. Dan disebutkan di sini tidaklah ada bagi kami dari para pemberi syafaat, orang-orang memberikan syafaat. Ini menerangkan keadaan orang yang berbuat kesyirikan. Kalau kesyirikan itu memang paling besarnya kejelekan wala sadiqin hamimin falau anna lana qarratan fanakuna minal mu'minin dan tidak pula ada teman yang bisa menemani yang membantu yang menolong yang memberi syafaat dan kalaulah disebutkan akhirnya penyesalan-penyesalan di sini ini menunjukkan tentang paling besarnya kesyirikan itu sebagai dosa paling besarnya kejelekan syirikan tersebut dan kalaulah mereka masih memiliki kemampuan, memiliki kekuatan, memiliki usaha untuk menjadi orang-orang beriman, mereka lakukan. Kan tetapi penyesalan tidaklah berfaedah. Kalau dia tidak melakukan amalan sebelumnya, penyesalan tidak akan datang kecuali ketika sudah tidak lagi mengamalkan atau sudah berlalu masanya baru muncul penyesalan. Penyesalan tidak berada di awal, tetapi berada di akhir. Dan beliau sebutkan di sini dalilnya dari As-Sunnah An Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya. Qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Jadi kalau dia masih ahli tauhid walaupun dia terjatuh ke dalam kesyirikan, eh, terjatuh dalam dosa besar selama dia tidak melakukan kesyirikan, maka dia akan diampuni. Pelaku dosa besar selama dia tidak melakukan kesyirikan. Bagaimanapun dosanya dia, kalau dia tidak melakukan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nantinya dia masuk neraka dulu, kemudian dikeluarkan dari neraka karena sebab syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pelaku kesyirikan, maka dia tidak mendapatkan syafaat. Akan tetapi dia keluar, dia keluar dari orang-orang yang mendapatkan syafaat, dia masuk di dalam neraka selama-lamanya. Kecuali Abu Talib mendapatkan syafaat Nabi, akan tetapi syafaatnya pun tidak sampai keluar dari neraka. Dia tetap di dalam neraka. Tapi neraka yang paling ringan, yaitu ketika meletakkan kakinya di bara api atau di tempat pijakan, langsung gosong kakinya sampai ke otaknya mendidih. Itu azab yang paling ringan di dalam neraka. Dan Abu Talib seperti itu. Dia mendapatkan azab yang paling ringan. Karena mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tidak mendapatkan syafaat, maka dia berada di neraka yang paling dangkal, paling bawah. Karena dia termasuk dari orang musyrik yang sudah diserukan dakwah tauhid tidak mau mengikutinya. Dan ini menurunkan, menjelaskan kepada kita bahwasanya kesyirikan itu paling jeleknya dari kejelekan. Adapun di bawah kesyirikan dari dosa-dosa besar, kalau mereka bertobat Allah mengampuni mereka. Kalau mereka terjerumus ke dalam perbuatan tersebut, maka Allah akan mengampuni mereka dengan sebab syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebutkan jahu Ahmadu meriwayatkan hadis ini Ahmad wahwa hadithun sahih yang dia adalah hadis sahih. وهذا يدل على أن أسعد الناس بشفاعة الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الكبائر من, من المسلمين ولا شفاعة للمشركين dan ini menunjukkan bahwasanya paling bahagianya manusia dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah ahlul kabair pelaku dosa besar dari kalangan muslimin wala syafa'at li musyrikin dan tidak ada syafaat bagi orang-orang musyrik dari dan tidak ada syafaat bagi orang musyrik. Kalau orang musyrik tidak diberi syafaat. Adapun orang mukmin yang mereka mentahidkan Allah walaupun mereka terjatuh ke dalam dosa besar maka mereka mendapatkan syafaat. Dan ini diperjelas dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, "Man as'adun nas bi syafa'atik?" Siapa yang paling bahagianya dengan syafaatmu ya Rasulullah? Siapa yang paling bahagianya manusia dengan syafaatmu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Man qala la ilaha illallah halisan min qalbi." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah yang dia murni ikhlas dari hatinya, maka baginya syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau sebutkan lagi, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan dari Jabir Ibn Abdullah semoga Allah meridainya kala beliau mengatakan kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah barang siapa yang mati dan dia tidak menyekutukan kepada Allah sesuatu pun maka dia masuk jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala dakhala nar dan barang siapa mati dan dia menyekutukan kepada Allah dengan sedikit pun, dengan sesuatu kecil pun, maka dia masuk neraka. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriatkan oleh Muslim. Dan dari dalil-dalil yang disebutkan menerangkan kepada kita tentang paling besarnya kebaikan adalah tauhid dan paling jeleknya paling besarnya kejelekan adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب